punya saudara perempuan bernama Asma dinikahi oleh Ja'far bin Abi Thalib. Jadi Maimunah ini disebutkan oleh Rasulullah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang Maimunah ini bahwa beliau empat bersaudara. Yang kesemuanya adalah wanita-wanita muslimah. Kata Nabi, akhwatuhul arba. Empat saudara yang semuanya mukminat kata Rasulullah. Maimunah, Ummul Qadr, yaitu Lubabah, Salma, kemudian Asma. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan disohikan oleh Syekh Albani. Nabi mengatakan akhwatul arba. Empat orang bersaudara yang kulluhunna mukminat Maimuna Ummul Fadl, Salma, dan Asma bintu Umais. Maka itu Maimuna adalah seorang wanita yang paling bagus asharnya, yaitu ipar-iparnya. Saya telah jelaskan tadi, iparnya adalah Abbas. Iparnya adalah Ja'far bin Abi Thalib. Iparnya adalah Hamzah, paman Rasulullah. Ya, sebagaimana Ja'far Kemudian Asma bintu Abi Umay, Asma bintu Umais ini setelah Ja'far meninggal maka dinikahi oleh Abu Bakar. Setelah Abu Bakar meninggal dinikahi lagi oleh Ali bin Abi Thalib. Ini Asma bintu Umais. Saudara dari Maimunah. Setelah dia meninggal dinikahi oleh Abu Bakar Siddiq. Setelah Abu Bakar Siddiq meninggal maka dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib. Kemudian Asma atau Maimunah bintul Haris ini seorang yang mempunyai garis keturunan yang baik. Karena Maimunah bintul Haris adalah bibi dari Saifullah Khalid ibnu Walid. Maimunah adalah bibi dari Khalid ibn Walid. Sebagaimana Maimunah adalah bibi dari Abdullah bin Abbas. Seorang ini Maimunah merupakan bibi dari Abdullah bin Abbas dan bibi juga dari Khalid ibn Walid. Maimunah binti Haris disebutkan dulunya beliau bernama Bazah dulunya beliau bernama Bazah kemudian diubah menjadi Maimunah Dulunya beliau disebutkan bernama sebagaimana hal ini disebutkan oleh Imam Al-Mujahid. Imam Al-Mujahid menyebutkan dalam tabaqat ismu Bazah yubaddilu nabi sama Maimuna. Maka Nabi pun mengganti dan memberikan nama kepada Maimuna kepada Baza dengan nama Maimuna. Ya, dengan nama Maimuna. Maka dari sinilah bahwa hal yang disyariatkan bagi seorang yang mempunyai nama yang tidak mempunyai makna atau nama-nama yang jelek, maka hendaknya dia mengubah dengan nama-nama yang punya makna. Sebagaimana Nabi mengubah nama Maimunah yang dulunya bernama Bazah menjadi Maimunah radhiyallahu taala anha. Kita baca sekarang تزوجها أولا bin Amr as sakafi قبيل Islam, ففارقها dulunya Maimunah bintul Haris itu menikah dengan Mas'ud bin Amr As-Saqafi sebelum beliau masuk Islam. Fafarakaha kemudian keduanya pun berpisah, bercerai. ثم تزوج بعد ذلك Abu Ruhmin bin Abdul Uzza famata. Setelah itu Maimunah kembali dinikahi oleh Abu Ruhmin bin Abdul Uzza dan orang ini pun meninggal. Jadi sebelum beliau masuk ke dalam Islam, beliau telah menikah sebanyak dua kali. Yang pertama, dia menikah dengan Mas'ud bin Amr As-Safafi. Kemudian setelah itu dia menikah lagi dengan Abu Ruhmin bin Abdul Uzza. Disebutkan dalam perjalanan bi biografi beliau. Coba bacakan ringkas sini ya. Inilah pentingnya sosok seorang saudari. Ya, bahwa Maimunah bintul Haris ini sangat dekat dengan saudarinya Lubabah yaitu Ummul Fadl. Dia sering bolak-balik ke rumah saudarinya yaitu Ummul Fadl. Sehingga Ummul Fadl yang saat itu telah meluk Islam sering mengajarkan membimbing saudarinya tentang pelajaran-pelajaran Islam. Maimunah bintul Haris banyak mendengar dari Ummu Fadl, saudarinya, tentang khobar-khobar tentang kaum muslimin. Bahkan dia mendengar tentang kisah perang Badar yang orang-orang Quraisy mengalami kekalahan yang sangat besar. Didengar oleh Maimunah dari saudarinya Ummu Fadl, Lubabah. Dia juga mendengar cerita dari Ummu Fadil tentang kejadian Perang Uhud. Cerita-cerita ini memberikan pengaruh dalam diri Maimunah bintul Haris. Ditambah lagi ketika dia mendengar kemenangan kaum muslimin pada perang Khaybar bertambah keinginannya. Maksudnya ingin memeluk Islam. Maka disebutkan dalam sebagian biografi bahwa salah satu yang menyebabkan karena Maimunah bintul Haris dengan Mas'ud bin Amr As-Satafi karena Ummu karena Maimunah bintul Haris ingin masuk ke dalam Islam. Sedangkan Mas'ud bin Amr As-Satafi tidak mengizinkan Maimunah sehingga terjadilah pertengkaran yang berujung kepada perceraian. Yang saat itulah Maimunah bintul Haris lebih banyak tinggal di rumah saudarinya, Lubaba bintul Haris. Maka itu Maimunah bintul Haris adalah seorang wanita yang masuk Islam ketika penaklukan kota Mekah. Ya. Maimunah bintul Haris dia lama menyembunyikan keislamannya dia tidak menampakkan keislamannya karena dia berada di tengah-tengah kaum musyrikin. Maka ketika dia menyampaikan keislamannya kepada suaminya berujung perceraian. Suaminya enggan, tidak mau. Ketika penaklukan kota Mekah, maka Maimunah bintul Haris menampakkan keislamannya. Dia pun memeluk Islam Bahkan lebih dari itu. Lihat ya hebatnya di mana? Bagaimana tertancapnya keimanan dalam dirinya. Setelah dia keislaman yang lama dia sembunyikan. Ketika Fatul Mekah dia nampakkan. Dan dia menyampaikan keinginannya kepada saudari perempuannya Ummu Fadl dia berkeinginan untuk dinikahi oleh Rasulullah. Ya? Jadi Maimunah yang menawarkan dirinya. Niat ini diutarakan oleh Maimunah dan Haris kepada saudari perempuannya yaitu Ummu Fadl Lubabah. Ya, jadi ketika pakai muka dia menyampaikan keinginannya. Dia ingin sekali menjadi ummahatul mukminin. Maka Allah Fadl menyampaikan hal ini kepada suaminya Al-Abbas. Ya supaya Abbas bisa mengantar Maimunah bintul Haris kepada Rasulullah dan menyampaikan keinginan dari Maimunah. Maka itu dalam surat Al-Ahzab ayat dalam surat Al-Ahzab ayat 50 ayat ini turun berkaitan dengan Maimunah bin Haris dalam surat Al-Ahzab ayat 50 ini berkaitan erat dengan Maimunah bin Haris Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an wa mu'minatan إذ وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكئها خالصة لك من دون المؤمنين Ayat ini turun berkaitan dengan keinginan Maimunah untuk menghibahkan dirinya kepada Nabi. Jadi bukan Nabi yang dimelamar Maimunah. Ya, jadi Maimunah menyampaikan keinginannya kepada saudarinya. Dia ingin menjadi salah seorang ibu dari ibu-ibu kaum mukminin. Dan Ummu Fadl merespon dan menyampaikan hal ini kepada suaminya Abbas. Maka itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat dalam surat Al-Ahzab ayat 50 berkaitan dengan kisah Maimunah. Wa mra'atan mukminah dan perempuan mukminah in wahabat nafsaha ketika dia menyerahkan dirinya lin nabi kepada nabi in arada nabiyyu ayang kiara supaya nabi mau menikahinya khalisatan laka ini merupakan pengkhususan bagi kamu bukan untuk semua orang mukminin. Ya? Maka itu termasuk dari kekhususan-kekhususan Rasulullah bolehnya seorang wanita menghibahkan dirinya kepada Rasulullah untuk dinikahi. Jika Nabi berkeinginan, maka diterima. Jika Nabi tidak berkeinginan, maka ditolak. Dan ketika Abbas menyampaikan hal ini, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyetujuinya. Disebutkan dia menikah dengan Maimunah bintul Haris dengan memberikan mahar sekitar arba'umi'ati dirhaman sekitar 400 dirham dalam suatu riwayat dalam suatu riwayat Jadi Maimunah bintu Haris ini dia menghabiskan umurnya dengan keimanan dan ketakwaan. Disebutkan beliau sampai usia beliau sampai 50 tahun. Beliau habiskan umurnya dengan keimanan dan ketakwaan. Berkata atau bin Abi Rabah ketika menjelaskan atau memuji Maimunah bintul Haris radhiyallahu taala anha Beliau berkata menukilkan ketika Maimunah bintul Harith itu wafat. Maka apa seorang tabi'in keluar bersama Ibnu Abbas. Ibnu Abbas pun berkata mewasiatkan kepada orang-orang yang akan mengangkat jenazahnya. Mahalan, mahalan. Pelan-pelan Jangan digoyang-goyangkan. Jangan digoncangkan pelan-pelan kalian. Inna hiya ummahatukum. Sesungguhnya dia adalah ibu kalian. Ibnu Abbas mengingatkan kepada orang-orang yang mengangkat jenazahnya untuk mahlan pelan-pelan. Jangan digoyang, jangan digoncang. Fa inna maniya ummahatukum. Karena dia adalah ibu kalian. Ini diucapkan oleh Ibnu Abbas sebagai bentuk penghormatan kepada Maimunah bintul Haris radhiyallahu taala anha. cari tentang kisah Maimunah bintul Haris. Kita akan masuk nanti pindah pada anak-anak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada bab Fatimah bintu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiap masih ada waktu ya kita baca dulu tentang aktaul Minar azwaj. Saya baca. Kita melanjutkan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah min akhta'i zaujat dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh seorang istri. Pada kesalahan yang ketiga, jadi di apa ibu? Kesalahan pertama adalah seorang istri yang terlalu berlebih-lebihan dalam meminta kesempurnaan terhadap suaminya. Yang kedua, keberadaannya itu menjadikan suaminya durhaka terhadap orang tuanya. Kemudian yang ketiga, kita terjelaskan sebagiannya, tabdul zaujah wa qillatu tajammulia li zaujah, Seorang istri yang rantasa dan kurang perhatian terhadap keindahan di hadapan suaminya. Kita jelaskan poin pertama bahwa suami kita itu membutuhkan kalimat-kalimat yang baik, indah, yang terungkap dari lisan istrinya. Sentuhan-sentuhan yang romantis. Hal-hal yang menyejukkan kedua matanya Yasurru bima yawuku ainun. Ya, ibu-ibu. Suami kita itu senang dan gembira apa-apa yang bisa menyejukkan kedua matanya. Wa yamhadu nafsu bisa menenangkan hatinya. Wa yafrahu bisa menggembirakan hatinya, menyenangkan jiwanya, menggembirakan hatinya. Wa katsirun minaz zawjat la tu'ni bimadhariha amama zawjiha. Kebanyakan para istri yang suka rantasa dia tidak memperhatikan penampilannya di hadapan suaminya. Fala talbasul lubsul jamil, kita ulang sedikit. Istri-istri rantasa ini tidak memakai pakaian yang indah di hadapan suaminya. Wala ta'ahad badanwa bin Dia tidak memberikan pada tubuhnya apa dia tidak memperhatikan kebersihan tubuhnya. Tidak menggunakan takayub di zaujiyah tidak menggunakan minyak wangi untuk suaminya. Wala tar'a ma yaruku minarra'i minarra'i tayyibah. Dia tidak menjaga dirinya dari bau-bau yang kurang enak. Wa idza akbarat alaihi akbarat bimarabisi rissah jika dia menyambut suaminya, maka dia sambut dengan pakaian-pakaian risah, pakaian yang kumuh, sarung terus, daster terus, cakar terus. Wa'asu sa'iru as'ad. Kepalanya dengan rambut yang acak-acakan, dengan rambut yang berantakan. Warawai tanpa minha asal tabah. Dia sambut suaminya dengan pakaian yang jelek, rambut yang acak-acakan dan bau dapur yang masih ada pada tubuh dan pakaiannya. Oke, kita lanjut. Ini kesalahan. Jadi kita simpulkan dari perkataan pengarang Habibullah Kesalahan. Jika seorang istri menyambut suaminya dengan menggunakan pakaian yang kumuh, rambut yang acak-acakan dan bau dapur yang masih menempel di pakaian dan tubuhnya. Ya, jadi sudah diprediksikan ini bu. Suami saya datang jam 5, maka saya harus sudah mandi jam 4. Bercermin, menyisir, menggunakan pakaian yang baik, ya, menggunakan perhiasan pada tangan telinga saya untuk menyambut suami saya di depan pintu. Kemudian wa idza takallamat takallamatin bisautil aja. Ini kesalahan berikutnya. Jika dia berbicara dengan suaminya, maka dia berbicara dengan suara ada syah suara yang besing suara yang kotor kadara siris rahim seperti suara lonceng jika dia berbicara dengan suaminya maka dia dengan suara yang jelek suara yang keras Ketika dia memanggil suaminya, maka dia memanggil dengan panggilan yang jelek. Tolong, bodoh, dungu, dan balala. dia panggil suaminya panggilan-panggilan sautin ajas, suara-suara yang panggilan yang jelek. Ketika datang tamunya, dia berteriak. Kak, bikin teh keras suaranya. Ini namanya jarasul rukhi. Bikin malu. Ya. Ka menjemur. Ka cuci piring. Ada tamu. Cepat. Sekarang juga. rutin aja. Ini salah. Jika dia berbicara dengan suaminya, rutin aja suara-suara yang keras membuat suaminya malu disuruh ke sana dan kemari oleh istrinya ini kesalahan umat kalau kita ingin bicara dengan suami kita maka posisikan diri kita adalah Seorang yang dipimpin akan berbicara kepada pemimpinnya. Jangan angkat suara kamu melebihi suara suami kamu. Jangan kau menentangnya. Mengangkat suara kamu dengan keras. Jangan kau berteriak ketika memanggilnya. Jangan kau mengucapkan kalimat-kalimat yang jelek kepadanya. Suami itu adalah pemimpin yang butuh dihormati, pemimpin yang butuh ditaati, pemimpin yang punya wibawa yang harus dimuliakan. Dia tidak boleh. Kalau panggil suami, dikasih. Kak,